Bismillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala famna'hu hina yastawil juz'ani urfan wa nukran adimai bayani كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استعماله منحصرا أو كان مسندا لذي لام ابتداء أو لازم الصدر كمن لي منجدا بركات الشيخ عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى dalam كتاب اليوم دليل السالك إلى ألفية bin مالك Beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu pada bait yang ke-129 sampai bait yang ke-131 di mana ketiga bait ini itu masih berada dalam pembahasan alibatida'u yaitu pembahasan mengenai mubtada dan juga khobarnya. Kemudian di bait ini Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan dalam alfiyah beliau famna'hu hina yastawil juz'ani maka cegahlah ya cegahlah mendahulukan khobar Artinya di sini khobar itu wajib diletakkan di akhir. Cegahlah mendahulukan khobar ketika kedua bagian dari jumlah tersebut yang dimaksud juz'ani di sini adalah mubetadak dan khobar. Ketika mubetadak dan khobar itu sama. Sama dari sisi apa? Urfan wa nukron Artinya ketika mubtada itu sama-sama ma'rifah atau sama-sama nakiroh, itu cegahlah artinya jangan mendahulukan khobar. Dalam keadaan ini khobar itu diletakkan di akhir. Kapan itu? Adimai bayani. Yaitu ketika tidak ada sesuatu yang menjelaskan mana itu atau dari dua kata itu mana yang mubtada dan mana yang khobar. Artinya ketika kedua kata itu sama-sama ma'rifah atau sama-sama nakiroh dan tidak ada sesuatu yang menunjukkan bahwa satu kata itu mubtada dan satu kata itu khobar, maka dikembalikan ke hukum asal bahwa mubtada itu yang di awal, kemudian khobar itu yang datang setelahnya. Kemudian beliau melanjutkan kadza idza mal fi'lu kanal khabara. Demikian juga cegahlah mendahulukan khobar ketika khobarnya itu berupa fi'il. Mubtada'nya isim, kemudian khobarnya berupa fi'il. Maka pada saat itu juga cegahlah atau janganlah mendahulukan khobar dari mubtada'nya au qusidas ti'maluhu munhasiro. Dan juga cegahlah mendahulukan khobar ketika dalam jumlah tersebut itu dimaksudkan ada penggunaannya untuk uslub hasr atau untuk uslub koser. Nanti akan ada penjelasannya, ini biasa dalam pembahasan balaghah itu maksudnya menunjukkan makna hanya. Kemudian auka namus nadan lidi mibtida. Demikian juga ya cegahlah tadi mendahulukan khobar atau jangan mendahulukan khobar ketika itu disandarkan kepada mubtada yang bersambung dengan lam ibtida. Pada saat itu maka juga tidak boleh mendahulukan khobar. Demikian juga aulazimis sadri kaman li munjida. Demikian juga janganlah mendahulukan khobar ketika khobar tersebut itu disandarkan untuk suatu kata yang lazimus sodr. Kita mengetahui bahwa ada kata-kata atau ada isim-isim yang dia haknya itu diletakkan di awal memiliki derajat sodaroh, harus diletakkan di awal. Contohnya apa di sini? Kaman li munjida. Di sini ada kata man, yaitu isim istifham. Dan kita mengetahui bahwa isim istifham itu haknya itu diletakkan di depan. Karena itu, jika mubetadaknya itu adalah isim istifham, maka khobar tidak boleh didahulukan. Karena Mubtada'nya yang berupa isim istifham itu haknya diletakkan di awal jumlah. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala memberikan judul untuk tiga bait ini yaitu takhirul khabari wujuban. Wajibnya mengakhirkan khabar daripada mubtada'nya. Kemudian beliau menjelaskan mengenai ketiga bait, bait ini. Zakara fi hadhil abyati al-halata Dalam ketiga bait ini atau dalam bait-bait ini Ibnu Malik rahimahullahu taala itu menyebutkan keadaan yang ketiga. Apa keadaan tersebut? Wahia wujubu ta'akhuril khobari watakot tumil mubtada'i. Keadaan tersebut yaitu keadaan di mana kita wajib untuk mengakhirkan khobar dan juga kita wajib untuk mendahulukan mubtada. Wadzalika fi arba'ati mawadhi'a. Kondisi di mana kita wajib mengakhirkan khobar dan mendahulukan mubtada itu ada pada empat tempat. Al-awwalu keadaan yang atau maaf tempat yang pertama ya al-maudi'ul awwalu tempat yang pertama di mana kita wajib mengakhirkan khobar an yakuna kullun minal mubtada'i wal khobari ma'rifatan yaitu ketika masing-masing dari mubtada dan khobar tersebut itu berupa isim ma'rifah Artinya dua-duanya berupa isim ma'rifah. Au nakirotan solihatan li ja'liha mubtada'an liwujudi musawwirin. Atau keduanya, yaitu mubtada' dan khobar tersebut, itu sama-sama nakiroh. Ya, namun solihatan li ja'liha mubtada'an liwujudi musawwirin Biasanya kan isim nakiroh itu tidak memungkinkan menjadi mubtada. Namun di sini dibatasi syarat bahwa solihatan lija'liha mubtada'an. Di mana keduanya itu berupa isim nakiroh, namun isim nakiroh tersebut memungkinkan untuk dijadikan sebagai mubtada. Mengapa liwujudi musawwirin? Karena adanya musawwir yang ada pada isim nakiroh tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai mubtada. Wala qarinata tubayyinul mubtada'a minal khobari. Dan juga tidak adanya petunjuk yang menjelaskan atau yang membedakan mana mubtada dan mana khobar. Ya, tidak ada petunjuk yang menjelaskan bahwa kata yang ini adalah mubtada dan kata yang ini adalah khobar. Ya, fa yu'akhkharul khabaru. Maka pada saat kondisi seperti ini khobar itu wajib diletakkan di akhir. Mengapa wajib diletakkan di akhir? Li'alla yaltabisa bil mubtada'i lau kuttima. Supaya tidak rancu. Ya, supaya tidak rancu atau supaya tidak samar bahwa khobar itu adalah mubtada ya, jika atau walaupun itu didahulukan. Karena kalau misalnya isim itu atau mubtada dan khobar itu sama-sama ma'rifah, kemudian khobarnya itu kita dahulukan, maka akan menjadi rancu. Ya, menjadi rancu dikira khobar itu maksudnya adalah mubtada. Ya, jika didahulukan. Famithalul ma'rifati, contoh bagi mubtada dan khobar yang sama-sama ma'rifah Khalidun zamili. Khalidun zamili. Khalid itu adalah kolega atau teman sekelas saya. Maka kita mengetahui Khalidun itu isim ma'rifah. Ya, dia nama. Kemudian zamili itu juga ma'rifah karena diidhofahkan kepada domir yaitu ya mutakallim. Maka pada saat seperti ini, itu zamili yang datang belakangan itu wajib menjadi khobar. Atau khobar di sini zamili itu wajib diakhirkan. Ya. Mengapa? Fal muradu min hadal mithali al-ikhbaru an khalidin bi annahu zamili. Maka maksud dari contoh ini yaitu khalidun zamili itu adalah pengabaran bahwa Khalid itu adalah teman sekelas saya. Ya. Kenapa? Li'anna sami'a ya'rifu Khalidan. Karena pendengar itu mengenali siapa itu Khalid. Walakinnahu yajahalu ilaqatahu bi. Akan tetapi pendengar itu tidak mengetahui hubungan antara Khalid dengan saya. Ya, pendengar mengetahui siapa itu Khalid, mengenali tetapi tidak tahu apa kaitannya dengan saya. Li'annal ghaliba fil mubtada'i an yakuna ma'luman lisami'i. Karena secara umum itu yang namanya mubtada itu adalah sesuatu yang diketahui oleh pendengar wal khobari majahulan lahu. Dan secara umum, yang namanya khobar itu adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh pendengar. Kama dama, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Falau kulta zamili kholidun. Maka jika engkau mengatakan zamili kholidun, ya, teman sekelas saya adalah kholid, lam yasihhal mithalu ala li'tibaris sabiqi. Maka tidak tidak sah, tidak memungkinkan contoh ini digunakan untuk pertimbangan yang sebelumnya, yaitu bahwa pendengar itu mengetahui atau mengenali Khalid, tetapi tidak mengetahui apa hubungannya dengan saya. Ya. la qarinata tubayyinu an-nazamili khobarun muqaddamun. Sedangkan pada saat itu tidak ada petunjuk yang menjelaskan bahwa zamili itu adalah khobar yang didahulukan. Ya, dua-duanya itu adalah isim ma'rifah, maka secara umum, secara natural orang akan mengatakan bahwa yang datang awal atau kata yang pertama itu mubtada dan kata yang akhir itu adalah khobarnya. Li'annahu solihun li'an yakuna mubtada'an. Karena kata zamili itu memungkinkan untuk menjadi mubtada karena dia isim ma'rifah. Maka kalau misalnya saya katakan zamili kholidun wa yakunul muradu maka maksud dari kalimat tersebut menjadi annahu ya'rifu zamili walakinnahu yajhalusmahu. Maka kalau saya mengatakan zamili Khalidun, itu maka pendengar itu mengetahui zamili, yang mengetahui teman sekelasku. Akan tetapi dia tidak mengetahui nama orang tersebut. Fasorohunaka farqun bainal jumlataini. Maka di sini jadilah ada perbedaan antara dua jumlah tersebut, yaitu jumlah Khalidun Zamili dan Zamili Khalidun itu ternyata maknanya berbeda. Kemudian wa mithalun contoh yang mubtada dan khobarnya sama-sama nakiroh, yaitu akbaru min kasinnan aktsaru minka tajribatan. Akbaru minka sinnan, aktsaru minka tajribatan. Orang yang lebih tua darimu ya secara usia itu lebih banyak pengalamannya darimu. Ya, jadi orang yang lebih tua darimu itu lebih banyak pengalamannya darimu. Maka di sini kita melihat bahwa mubtada'nya yaitu akbaru isim nakiroh. Kemudian khobarnya aktharu itu juga isim nakiroh. Fa inna kullan minal mubtada'i wal khobari nakirotun. Karena dalam contoh ini itu masing-masing dari mubtada dan khobar itu berupa isim nakiroh wa kullun minhuma mutakhassisun bil majruri dan masing-masing dari mubtada dan khobar tersebut itu dikhususkan bil majruri ba'dahu dengan isim majrur yang datang setelahnya yaitu kaf ya minka minka ya kedua-duanya dikhususkan dengan minka Falau kutimal khobaru la auqa'a fi labasin. Ya, falau kutimal khobaru la auqa'a fi labasin. Maka jika khobar didahulukan, maka kalimat ini akan terjatuh ke dalam kerancuan. Misalnya didahulukan aktsaru kata jeribatan, akbaru min kasinan, Ya, menjadi rancu di situ. Idh la tujadu qarinatun tu'ayyinuhu wa tumayyizuhu minal mubtada'i. Sedangkan dalam kalimat tersebut tidak ada petunjuk yang membedakan ya, dan juga menjelaskan bahwa yang kata yang satu itu berupa mubtada dan kata yang satu itu berupa khobar. Tidak ada di sini, tidak ada petunjuknya. Tidak ada korinahnya. tabisul mahkumu bil mahkumi alaihi. Maka menjadi samar mana yang mahkum dan mana yang mahkum alaihi. Ya, mahkum itu adalah biasanya digunakan untuk musnad, berarti khobarnya. Berarti tidak jelas mana yang mahkum, mana khobarnya. Dan juga menjadi tidak jelas juga mana mahkum alaihinya. Ya mahkum alaih itu biasanya digunakan untuk musnad ilaihi dalam hal ini adalah mubtada'nya. Wa yafsidul makna, maka makna dari kalimat tersebut menjadi rusak. Ya. Kemudian Fa'in wujida korinatun lafziyatun. Ya, maka jika terdapat korinah petunjuk yang berupa lafat. Nahwu contohnya rojulun fasihun hadirun. Rojulun fasihun hadirun. Seorang laki-laki yang fasih berbicara itu hadir. Maka di sini ada korinah lafziyah, yaitu fasihun yang menjadi sifat bagi rojulun. Dan kita mengetahui penyifatan seperti ini itu salah satu dari musawwir. Salah satu yang memperbolehkan isim nakiroh menjadi mu'betada. Maka di sini kita mengetahui rojulun itu pasti mu'betada. Ya, karena karena uh, dia disifati dengan fasihun. Kemudian au ma'nawiyatun atau terdapat korinah petunjuk yang maknawi. Nahwu contohnya akhi abi fi Saudara laki-lakiku itu adalah ayahku dalam kasih sayang, ya, dalam simpati dalam kasih sayang. Maka di sini secara maknawi itu kita menyerupakan saudara laki-laki kita dengan ayah kita dalam bentuk kasih sayangnya. Maka ini secara maknawi menjadi jelas bahwa akhi itu adalah mubtada. Walaupun akhi dan abi sama-sama isim ma'rifah. Maka pada saat seperti ini jaza taqdimul khobari. Maka diperbolehkan untuk mendahulukan khobar. Fatakulu maka engkau mengatakan hadirun rajulun fasihun. Hadir seorang laki-laki yang fasih. Maka di sini tidak mungkin orang akan keliru bahwa hadirun itu adalah mubetadaknya. Karena rojulun itu pasti mubtada karena disifati dengan fasihun, termasuk musawwir. Kemudian wa abi fi syafaqati akhi. Ayah ayahku dalam kasih sayang itu adalah saudaraku. Maka di sini juga uh, tidak akan keliru pasti orang mengetahui bahwa akhi di sini adalah mubtada'nya dan abi itu adalah e, khabar yang didahulukan karena adanya petunjuk secara maknawi. al wasfa fil mithalil awwali ayyanal mubtada'a. Karena sifat yang ada pada contoh yang pertama, yaitu kata fasihun, itu menentukan dia sebagai mubtada. Wa fithani yu'lamu annal murada al-hukmu alal akhi bi annahu kal abi fi syafaqati. Dan pada contoh yang kedua itu diketahui bahwa maksudnya ya, maksudnya maksud dari kalimat tersebut itu adalah memberikan hukum kepada saudara, saudara laki-laki bahwa dia itu sebagaimana ayah dalam kasih sayang. Wala yuqalul aksu ya dan tidak dipahami sebaliknya. Wal mahkumu alaihi huwal mubtada'u. Dan mahkum alaih dalam hal ini adalah akhi, itu adalah mubtada'nya. Fayakunu akhi mubtada'an dama au ta'akhkhara. Ya, fayakunu akhi mubtada'an dama au ta'akhkhara. Maka jadilah lafat akhi itu menjadi mubtada' walaupun dia didahulukan atau diakhirkan. Wa min dzalika qaulus syairi dan di antara contohnya itu adalah ucapan seorang penyair yaitu banuna banu abnaina wa banatuna banuhunna abna urrijalil abaidi Ya, banuna, banu abnaina wa banatuna, banuhunna abna urrijalil aba'idi. Ya, anak-anak kami atau anak-anak dari anak-anak laki-laki dari anak-anak laki-laki kami itu sebagaimana anak laki-laki kami. Berarti di sini banuna itu adalah khobarnya. Ya, di sini tampak e, korinahnya adalah korinah maknawi ya. Karena tidak mungkin kita menyerupakan anak kita dengan anak-anak dari anak-anak kita. Pasti yang diserupakan itu adalah anak-anak, anak-anak laki-laki dari anak-anak laki-laki kita, itu sebagaimana anak-anak laki-laki kita. Wabana tuna banuhunna abna urrijalil aba'idi. Dan anak-anak perempuan kami, ya, maka anak-anak laki-laki dari anak-anak perempuan kami itu bagaikan anak laki-laki anak laki-laki dari laki-laki asing. Ini secara umum berbicara mengenai nasab ya bahwa kalau anak dari anak laki-laki kita itu sebagaimana anak kita sendiri. Ya, menurut syair ini. Kemudian anak laki-laki anak dari anak perempuan kita itu seperti anak dari laki-laki asing. Ya kira-kira seperti itu. Ai maksud dari syair ini Banu abnaina mithlu banina. Anak laki-laki dari anak laki-laki kami itu sebagaimana atau semisal dengan anak laki-laki kami. Ya, maka banuna di sini itu lafat ini menjadi khobar yang didahulukan. Wala yuradul aksu. Dan tidak dimaksudkan sebalik dari mak makna tersebut. Karena kalau misalnya dibalik, id yasirul makna, maka jadilah seketika atau ketika itu jadilah maknanya, annabanihim mislu bani abnaihim ya bahwa anak laki-laki mereka itu sebagaimana anak laki-laki dari anak laki-laki mereka. Ya, artinya menyerupakan anak laki-laki mereka dengan cucu mereka. Wahada ghairu muradin. Dan ini bukan maksud dari syair tersebut. Id la yasihhu tashbihul abna'i bi abna'il abna'i. Sedangkan tidak sah ya tidak memungkinkan kita menyerupakan anak laki-laki dengan cucu. Yang namanya diserupakan itu pasti sesuatu yang ada belakangan diserupakan dengan yang datang awal. Ya, pasti cuculah yang diserupakan dengan anak laki-laki, bukan anak laki-laki yang diserupakan dengan cucu. Fal qarinatul ma'nawiyatu sawwaghat taqdimal khobari banuna. Maka petunjuk atau korinah maknawi tersebut yang memperbolehkan mendahulukan khobar, yaitu banuna. Kemudian wa ta'khirul mubtada'i banu abna'ina. Dan mengakhirkan mubtada yaitu lafat banu abna'ina duna an yahsula labasun fil makna tanpa terjadi atau tanpa dihasilkan kerancuan dari sisi makna. Al-maudhi'u tempat kedua di mana khobar itu wajib diletakkan di akhir Tempat kedua tersebut adalah an yakunal khobaru jumlatan fi'liyatan. Ya, bahwa khobarnya itu berupa jumlah fi'liyah. Ini yang disebutkan dalam bait. Namun ada koi tambahannya, ya ada syarat atau ikatan tambahannya yaitu fa'iluha domirun mustatirun ya'udu 'alal mubtada'i. Akan tetapi jumlah fi'liyah tersebut itu fa'ilnya adalah domir mustatir yang kembalinya kepada mubtada. Itu syaratnya. Nahwu, contohnya, ad-dunya tafna. Ad-dunya tafna. Dunia itu adalah sesuatu yang fana, ya, sesuatu yang tidak abadi, tidak kekal. Maka kita melihat ad-dunya itu mubtada'nya. Khobarnya mana? Khobarnya adalah jumlah fi'liyah tafna. Dan tafna ini itu mengandung domir mustatir, yaitu takdirnya hiya. Hiyanya kembali kemana? Ke ad-dunya. Maka pada saat itu wajib khobar itu diletakkan di akhir. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat ke-11, Allahu yabda'ul khalq. Ya, yaitu dalam surat Ar-Rum ayat ke-11, Allah ya menciptakan manusia dari permulaan. Maka di sini kita melihat khobarnya itu adalah jumlah fi'liyah, yaitu ya yabda'ul kholqo. bedaul kholqo. Maka di sini ya bedaul itu jumlah fi'liyah yang fa'ilnya adalah domir mustatir. Ya, di sini takdirnya adalah huwa. Kembalinya mana Kembali kepada lafdul jalalah Allah. Itu adalah mubtada'nya. Mengapa di sini wajib kalau jumlah fi'liyah kemudian fa'ilnya domir mustatir itu wajib khobarnya diakhirkan. Penjelasannya ada di sini. Walau kutimal khobaru lasoro min babil fi'li wal fa'ili. Kalaulah khobarnya didahulukan, khobar berupa jumlah fi'liyah itu didahulukan, maka ini menjadi bab fi'il dan fa'il menjadi pembahasan fiil dan fa'il, bukan lagi pembahasan mubtada dan khobar. Ya, la min babil mubtada'i wal khobari. Bukan bab atau pembahasan mubtada dan khobar. Contohnya apa? Tafnat dunya. Ya, kita katakan tafnat dunya. Maka kita mengetahui pasti itu adalah tafna fi'il, kemudian ad-dunya fa'ilnya tidak akan kita mengatakan ad-dunya itu mubtada yang diakhirkan dan tafna adalah khobar yang didahulukan. Ya. Demikian juga misalnya kita mengatakan ya bada'ullahul khalqa. Ya bada'ullahul khalqa. Kita tidak akan mengatakan bahwa itu jumlah ismiyah. Pasti kita mengatakan bahwa itu adalah jumlah fi'liyah. Kemudian Beliau melanjutkan fa in rafa'al fi'lu isman namun jika fi'il itu merofakkan isim dhohir. Ya, tadi fa'ilnya adalah domir mustatir. Namun jika fa'in rofa'al fi'lu isman dhohiron. Kalau fi'il itu merofakkan isim dhohir, au domiron barizan. Atau fi'il tersebut itu merofakkan domir yang baris. Artinya bukan domir mustatir. Jazat takdimu. Maka pada saat itu diperbolehkan untuk mendahulukan khobar dari mubtada'nya. Contohnya apa? Nahwu Khalidun qadima waliduhu. Khalidun qadima waliduhu. Khalid, ya, ayahnya telah kembali. Maka di sini kita melihat khobarnya itu adalah kodima. Khobarnya adalah kodima. Namun kodima ini itu fa'ilnya adalah isim zohir, yaitu walidu. Maka pada saat seperti ini diperbolehkan untuk mendahulukan khobar. Karena apa? Karena di situ ya merofakkan isim dohir ya, dan di situ ada hak yang ada pada wali duhu yang kembalinya kepadamu betada. Maka secara martabat, secara tingkatan, ya kholidun itu pasti menjadi petadaknya Atau wal Muhammadani safaro. Dan dua orang Muhammad itu telah bepergian. Maka di sini kita melihat safaro ya safaro itu merofakkan domir baris yaitu alif ithnain. Ya safaro ada alif ithnain di akhir. Fatakulu maka engkau mengatakan qadima waliduhu khalidun itu boleh. Ya, telah kembali telah kembali ayahnya Khalid maka dapat dipahami bahwa Khalid itu mubtada. Kemudian qadima waliduhu itu jumlah ismi, jumlah fi'liyah yang menjadi khobarnya. Atau wasafara al-muhammadani. Ya wasafara al-muhammadani. Dua orang Muhammad itu telah bepergian. Ya di sini juga kita mengetahui ini jumlah isminya. Ya, al-muhammadani itu adalah mubtada yang diakhirkan, kemudian safaro itu jumlah fi'liyah yang menempati kedudukan khobar yang didahulukan. Ya, karena di situ ada alif itsnainnya. Kalau ini jumlah fi'liyah pasti menjadi safarol muhammadani. Ya, tidak ada alif itsnain di situ. Ya, menurut salah satu pendapat. Kemudian Fa Khalidun wal Muhammadani mubtada'un muakhkharun. Maka kita mengetahui lafat Khalid dan Muhammadani itu adalah mubtada yang diakhirkan. Wa ma qablahuma khabarun muqaddamun. Dan jumlah fi'liyah yang datang sebelumnya itu adalah khabar yang didahulukan. Unzur syarah bani Aqilin ya ini dapat dilihat pada syarah Ibnu Aqil al-mujallad al-awwala pada jilid yang pertama safhata arba'in wa thalathina wa mi'ataini pada halaman 234 Kemudian kita lanjutkan al-maudhi'uts tsalitsu tempat ketiga di mana khobar itu wajib diakhirkan itu adalah an yakunal khabaru mahsuran fihil mubtada'u yaitu ketika khobar tersebut itu di dalamnya itu mubtada itu mahsur di situ ya dibatasi atau dimaknai hanya ya memiliki makna hanya jadi di dalam khobar itu ya dimaknai hanya untuk mubtada Ya, hanya untuk mempedadak. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ya, di sini tadi istilahnya mahsurun, berarti al-hasr. Ya. Al-hasru wal qasru bima'nan wahidin. Ya. Eh, hasr dan qasr itu memiliki makna yang sama yang memiliki makna yang sama. Jadi tadi kan istilahnya mahsuron berarti yang dimaksud al-hasr. Tapi nanti ada maqsurun, maqsurun di sini. Nanti itu maknanya qasr. Tapi sebetulnya maknanya sama. Ya, artinya menunjukkan makna hanya. Ya, membatasi, mengkhususkan sehingga timbul makna hanya. Wa yakthurul awwalu 'indan nuhati dan istilah hasr itu banyak digunakan oleh para ulama nahwu. Jadi biasanya ulama nahwu itu menggunakan istilah hasr. Wathani indal balaghiyina. Dan istilah qasr itu banyak digunakan oleh para, para ulama balaghah. Jadi hanya istilah saja, tapi maknanya sama, ya. Hasr banyak digunakan di nahwu, Qasr banyak digunakan di balaghah. Wal qasru dan yang dimaksud dengan qasr takhsisu syai'in bi syai'in bi tariqin makhsusin. Yaitu mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu ya dengan cara ya yang dikhususkan. Ya dengan cara atau jalan yang dikhususkan. Ya, sehingga biasanya menunjukkan makna hanya. Famasalan, maka contohnya, innamal hayatu ta'abun. Ya, innamal hayatu ta'abun. Sesungguhnya kehidupan itu hanyalah kelelahan. Ya, di sini menunjukkan makna hanya. Jadi semua yang ada dalam kehidupan itu sejatinya hanyalah kelelahan. Yufidu solhayati hayati taabi maka contoh ini itu membawa faedah, membawa makna bahwa eh, atau membawa makna pengkhususan kehidupan dengan kelelahan. Ya, mengkhususkan yang namanya kehidupan dengan kelelahan. Bimakna dan maknanya annal hayata waqafa 'ala ta'abi la tufariquhu ila rahati. Ya bahwa kehidupan itu terus-menerus berada dalam kelelahan. Segala sesuatu yang ada dalam dunia ini itu mengandung kelelahan atau menyebabkan kelelahan. Dan dunia itu tidak akan berpisah dengan yang namanya kelelahan ya sampai istirahat atau meninggal, ya sampai tidak lagi hidup. Wa sya'u hadat takhsisi min wujudi innama. Dan sumber atau asal dari munculnya pengkhususan ini, itu karena adanya innama di jumlah tersebut. watu sama toriqol qasri. Dan ini disebut dengan ya toriqul qasr. Ya, cara untuk mengkosr. Wal hayatu mubtadaun dan lafat al hayatu adalah mubtada, mubtada ya. Wa ta'abun khobarun dan lafat ta'ab itu adalah khobarnya. Wa hadzal mubtada'u mahsurun fil khabari dan mubtada ini itu dibatasi ya, diberi makna hanya terhadap khobarnya. Ya, bahwa dunia ini hanya ya isinya hanyalah kelelahan. Kita kembali ke atas. Ya, bi'in nama ya contohnya membuat khobar yang eh, maksur yang di dalamnya maksur terhadap atau di dalamnya itu mubtada di maksur, dikhususkan itu bisa dengan in nama. Ya, bisa dengan in nama. Maka contohnya ya nahwu innaman nasu a'daun lima yajahaluna. Sesungguhnya manusia itu hanya memusuhi hal-hal yang mereka tidak mengetahui. Ya, sesungguhnya manusia itu hanya memusuhi perkara-perkara yang tidak mereka ketahui. Maka di sini anasu. Ya, annasu itu adalah mubtada'nya. Ya, annasu adalah mubtada'nya. Maka di sini maksur alaihinya, ya maksur alaih itu salah satu unsur yang ada dalam uslub qasr. Ya, ini ada dalam pembahasan qasr khususnya, tetapi salah satu uslub qasr itu adalah memerlukan unsur maksur alaihi. Dan di sini maksur alaihinya yaitu yang datang belakangan, yaitu a'daun. Dan di sini a'daun adalah khobarnya. Maka tidak boleh dibalik. Tidak boleh kemudian khobar didahulukan. Au bi illa atau dengan illa. Ya, salah satu uslub qasr itu menggunakan illa. Nahwu contohnya mal kitabu illa jalisun la yumillu. Kitab atau buku ya, tidak lain hanyalah teman duduk yang tidak membosankan. Maka di sini dengan penafian ma kemudian illa itu di sini dihasilkan makna koser hanya ya bahwa kitab itu tidak lain hanyalah teman duduk yang tidak membosankan. Maka di sini maksur alaihinya Ya, yang sesuatu yang dikhususkan bagi mubtada'nya itu adalah jalisun. Ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat ke-12, "Innama anta nadhir." Ya wahai Muhammad, sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan. Maka di sini ya anta itu dibatasi. Ya, dikhususkan bahwa ya engkau itu hanyalah pemberi peringatan. Ya, tidak lebih dari itu. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-144 Wa ma Muhammadun illa rasul dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Maka di sini maksur alaihinya rasulun itu digunakan untuk mengkhususkan Muhammad. Bahwa Muhammad dikhususkan hanyalah seorang rasul. Fala yajuzu taqdimul khobari. Maka kalau ada uslub qasar seperti ini, itu tidak diperbolehkan untuk mendahulukan khobar. Ya fala yajuzu taqdimul khabari. Mengapa? li annal maksura alaihi ma'a innama huwal mu'akhkharu. Karena maksur alaihinya, ya tadi salah satu unsur dari uslub koser maksur alaihinya, kalau menggunakan innama uslubnya, itu adalah yang datang akhir. Ya tadi contohnya innaman nasu a'daun, maka maksur alaihinya itu adalah a'daun. Ya, harus yang datang akhir. Dalam hal ini khobar. Maka tidak boleh didahulukan. Wa ma'a illa ma ba'daha. Dan maksur alaihinya, kalau uslubnya menggunakan illa, itu adalah yang datang setelahnya. Dalam hal ini jalisun. Ya, mal kitabu illa jalisun. Maka jalisun itu maksur alaihi dan tidak boleh didahulukan. Falau kutima lam yu'lam annahu maqsurun alaihi muqaddamun. Kalau maksur alaihinya didahulukan, ya contohnya innama a'daun annasu lima yajhalunya, ya atau dan majalisun illa alkitabu la yumillu ya maka itu tidak akan diketahui bahwa itu adalah maksur alaihi yang didahulukan Fayah sulu labesun, maka akan terjadi kerancuan atau kesamaran. Maka kalau misalnya ada uslub koser atau hasar seperti ini, tidak boleh khobar itu didahulukan. al maudiur rabi'u, tempat keempat di mana khobar itu wajib diakhirkan, itu adalah an yakunal mubtada'u mustahiqqan litasdiri bahwa isim atau lafat yang digunakan sebagai mubtada itu haknya itu diletakkan di awal. Ya, mustahiqqan litastiri Hak dari lafat tersebut itu diletakkan di awal jumlah. Ya, tidak boleh diletakkan di akhir. Maka konsekuensinya ya mubtada selalu di awal dan khobar selalu di akhir. Imma binafsihi au bi Ya, bisa jadi hak dia untuk berada di awal jumlah itu bisa dengan lafadznya dia sendiri atau dengan yang selainnya. Fal awalu contoh yang pertama, yang pertama berarti binafsihi. Ya memang lafat itu letaknya haknya itu di awal. Ya, contohnya apa? Ka asma'il ka asma li, ka asma ilistifhami Ya ka asma ilistifhami. Contohnya seperti isim-isim istifham. Isim-isim istifham itu dengan zatnya, dengan dirinya, itu haknya itu berada di awal jumlah. Contohnya, nahwu man fatihu biladis sindi. Ya, siapa orang yang membuka negeri-negeri Sindi? Yaitu negeri yang ada di daerah Pakistan kalau sekarang. Maka siapa yang membuka e, kawasan tersebut, ya negeri-negeri Sindi. Maka di sini man itu adalah isim istifham. Ya, karena man itu isim istifham, itu haknya, ya dia haknya itu berada di awal jumlah. Tidak boleh diletakkan di belakang. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-50. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Dan ya, hukum siapa yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Maka di sini man ya isim istifham yang berkedudukan sebagai mubtada itu letaknya itu wajib di awal. Ya haknya itu ada di awal. Maka dalam hal ini khobar itu harus diletakkan di akhir. Wa asma isyarti. Ya, wa asma isyarti. Contoh yang eh, mubtada atau lafat yang haknya itu diletakkan di awal adalah isim syarat, ya isim-isim syarat. Nahwu contohnya di sini man yaf'alil khaira yajid thawabahu. Man yaf'alil khaira yajid thawabahu. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka dia akan menemukan atau mendapatkan pahalanya. Maka di sini man itu sebagai isim syarat. Ya, dalam hal ini dia menjazmkan dua fiil yang datang setelahnya. Ya, maka man di sini isim syarat itu juga haknya berada di awal jumlah. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat at talaq ayat ketiga, Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Maka di sini man sebagai isim syarat itu juga haknya itu berada di awal jumlah. Wathani, contoh yang kedua yaitu bi ghairihi, ya dia itu haknya ada di saudara, ada, ada di awal kalimat, namun dengan yang lainnya. Ya, artinya, mubtada' tersebut itu haknya berada di awal kalimat, namun dengan bantuan lafat yang lain. Ya, dengan bantuan kalimat yang lain. Contohnya apa? Kalmu betada'il ketarini bila mili betidai. Ya, kalmu betada'il ketarini bila mili betidai. Seperti mubtada yang dia itu bersambung dengan lam ibtidak. Ya, mubtada'nya sendiri itu dia tidak punya hak untuk diletakkan di awal jumlah. Namun karena dia bersambung dengan lam ibtidak, maka jadilah dia haknya itu berada di awal jumlah. Kita lihat catatan kaki. Ya'ti ta'rifuha insya'allahu fi babi inna wa akhawatiha akan datang definisi dari lam ibtidak tersebut insya Allah pada pembahasan bab inna wa akhawatuha. Nanti akan datang penjelasannya. Wa qad waqa'a taqdimul mubtada'i ma'ala milibtidai fil Qur'ani fi sittatin wa ishrina maudi'an. Dan telah datang atau terdapat pendahuluan betada yang bersambung dengan lam ibtidak tersebut itu dapat ditemui di dalam Al-Qur'an pada 26 tempat. Ya. Ala ma dzakarahu ad-dukturu Muhammadu Udaimata fi dirasatihi. Sebagaimana disebutkan ya hal ini ya bahwa ada sitatin wa isrina maudian itu sebagaimana disebutkan oleh Dr. Muhammad Udaimah rahimahullahu taala, beliau adalah seorang ulama lughah ya, yang memiliki kitab fi dirasatihi ya dalam dirasat beliau yang dimaksud adalah dirasatun li uslubil Qur'anil Karimi. Ya, sebuah kitab yang sangat tebal yang memiliki banyak jilid. Kita dapat melihatnya pada Al-Qismah ya beliau membagi kitabnya dalam kisem-kisem. Kemudian Al-Juz Al-Awwala pada juz pertama, Safhata Thamanin wa Sab'ina wa Mi'ataini pada halaman 278. Beliau membuat ya, daftar atau list bahwa ada 26 tempat di dalam Al-Quran di mana mubtada itu didahulukan karena bersambung dengan lam ibtidak. Kita kembali ke atas. Nahwu contohnya layadun kasibatun khairun min yadin atilatin. Tangan yang menghasilkan itu lebih baik daripada tangan yang menganggur. Maka lafat yadun sendiri itu tidak memiliki hak saudaroh. Ya, tidak kemudian berhak diletakkan di awal kalimat. Namun karena dia bersambung dengan lam ibtidak, maka jadilah dia haknya itu ada di awal kalimat, ya awal jumlah. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ghafir ayat ke-57 La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Maka lafat kholkus samawati wal ardi atau kholku di sini karena bersambung dengan lam ibetida itu haknya atau wajib berada di awal jumlah. Maka dalam jumlah-jumlah seperti ini itu khobar tidak boleh diletakkan di awal, ya harus diletakkan di akhir. Wa ila hadhil mawadi'il arba'ati asyara biqaulihi famna'uhi famna'hu hina yastawil juz'ani ila akhirih. Dan kepada empat tempat ini, ya empat tempat di mana wajib meletakkan khobar di akhir, ya wajib mengakhirkan khobar, itu Ibnu Malik rahimahullahu taala mengisyaratkannya dengan ucapan beliau famna'hu hina yastawil juz'ani sampai akhir. Ai maksudnya imna taqaddumal khobari idastawal juz'ani. Ya, cegahlah mendahulukan khobar jika juz'ani ya dua bagian tersebut itu sama. Apa maksud al-juz'ani? Ai al-mubtada'u wal khobaru fit ta'rifi wat tankiri yaitu ketika mubtada dan khobar itu sama dari sisi ma'rifah dan nakirohnya. Artinya dua lafaz tersebut sama-sama ma'rifah atau sama-sama nakiroh. Maka ya wajib mengakhirkan khobar. Wala qarinata tubayyinu anna hadha mubtada'un wa hadha khobarun. Ya dan Dua kata tersebut sama-sama ma'rifah dan nakiroh, dan tidak ada petunjuk yang menjelaskan bahwa yang ini mubtada dan yang ini adalah khobar. Wa kadzamna taqattumal khobari idza kana filu ma'a fa'ilihi na'ibihi huwal khobaru. Dan juga cegahlah ya, cegahlah mendahulukan khobar jika fiil dan fa'ilnya atau fiil bersama naibul fa'ilnya itu menjadi khobar bagi jumlah ismiyah. Wahada yaqtadi wujuba ta'khiril khobaril fi'liyi mutlakon. Ya, maka ini membawa konsekuensi. Ya, kalau khobarnya berupa jumlah fi'liyah, itu wajib mengakhirkan khobar yang berupa jumlah fi'liyah tersebut secara mutlak ya. Kalau kita hanya memahaminya dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala. Ya, karena Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan kada idza mal fi'lu kanal khabara. Ya, artinya kalau khobarnya berupa jumlah fi'liyah, maka secara mutlak wajib mengakhirkan khobar. Ya. Tetapi apakah demikian? Ya, ternyata ada koidnya, ya ada pengikatnya yang disebutkan, yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan di sini. Maka beliau mengatakan, "Wa qad 'alimta annal man'a afi suratin wahidatin." Dan sungguh engkau telah mengetahui bahwa ya, penghalangan tersebut, pencegahan tersebut atau terlarangnya mendahulukan khobar berupa jumlah fi'liyah itu ada pada satu gambaran. Kapan itu? Ketika jumlah fi'liyah tersebut, itu fa'ilnya adalah domir mustatir yang kembali kepada mubtada. Maka pada saat seperti itu tidak boleh mendahulukan khobar. Kemudian wal jawaza fi surataini. <clears throat> ya. Dan juga engkau telah mengetahui bahwa boleh ya, boleh mendahulukan jumlah fi'liyah yang berupa khobar dalam dua gambaran. Ya kapan itu? Ketika jumlah fi'liyah tersebut, fi'ilnya yang pertama, itu merofakkan isim zohir. Ya, maka itu boleh didahulukan. Kemudian gambaran yang kedua itu ketika fi'il tersebut merofakkan domir yang baris. Ya, domir yang tidak mustatir, maka itu juga boleh. Ya, ini telah dijelaskan sebelumnya. Wa kadzamna taqaddumal khabari idza qusida isti'malu hadzal khabari munhasiran fihi mubtada'uhu. Ya. Demikian juga eh, cegahlah mendahulukan khobar, ya artinya jangan mendahulukan khobar ketika khobar ini itu penggunaannya untuk menghasar ya membatasi atau mengkhususkan mubtada di dalamnya. Artinya di dalam khobar tersebut itu terdapat maksud untuk mengkhususkan mubtada'nya. Ya, pada uslub hasr dan qasr tadi. Maka di sini juga tidak boleh mendahulukan khobar. Kama fi qasri rasuli sallallahu alaihi wasallama alal indhari fi qawlihi ta'ala. Ya, sebagaimana pada qasr ya, pengkhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau itu hanya inzar. Ya, hanya menyampaikan saja. Ya, maaf, hanya memberikan peringatan saja. Fi Qaulihi ta'ala, dalam firman Allah ta'ala, tadi dalam surat Hud ayat ke-12, Innama anta nadhir. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah ya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu engkau hanyalah seorang pemberi peringatan. Ya dikhususkan hanya seorang pemberi peringatan. Fala yata'attahu ila hidayatit taufiqi. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan melampaui derajat tersebut. Ya, tidak dapat melampaui derajat memberikan peringatan tersebut ya sampai ya tidak akan sampai dapat memberikan hidayah atau taufiq Kemudian wakadzalika taqattumal khabari idza kana khabaron an mubtada'in dzi lam ibtida'in Demikian juga cegahlah ya mendahulukan khobar jika khobarnya itu adalah khobar bagi mubtada yang memiliki atau bersambung dengan lam ibtidak. Ya. Au lazimis sodari. Atau dia itu haknya itu berada di awal jumlah. Dia terus-menerus berada di awal jumlah. Ai maksudnya, au kana khobaron an mubtada'in lazimis sodari. Ya, atau dia itu khobar bagi mubtada yang haknya itu berada di awal jumlah. Kaman li munjidan. Ya, kaman li munjidan. Ya, dan siapa yang menjadi penolong bagiku. Maka man itu isim istifham, dia itu haknya itu berada di awal jumlah. Wahada mithalun lilistifhami. Dan ini contoh untuk yang istifham wa yulhaqu bihi ma udhifa ila ma lahus sadaratu. Dan diikutkan juga dalam hukum ini, yaitu lafat yang diidofahkan kepada isim yang haknya itu ada di hadapan. Ya, dia memiliki as-sodaroh. Ya, ada suatu isim yang dia itu tidak memiliki hak sodaroh, tetapi diidofahkan kepada isim yang haknya sodaroh. Contohnya apa? Nahwu sayyaratuman al-mawjudatu indal babi. Ya, sayyaratuman al-mawjudatu indal babi. Mobil siapa yang ada di ya, sisi pintu, sisi gerbang. Maka di sini saya sayyaratu itu tidak memiliki hak berada di awal jumlah, ya karena isim biasa. Tetapi dia diidofahkan kepada man, di mana man itu isim istifham yang dia memiliki hak untuk berada di awal jumlah. Maka pada saat seperti itu saya rotu itu haknya berada di awal jumlah. Fayajibu takdimul mubetadai, maka wajib untuk mendahulukan an Li'anna huktasaba as rota bi ila mustahiqqiha karena di sini saya sayyaratu itu mencapai derajat sodaroh. Ya, mencapai derajat yang berhak untuk diletakkan di awal jumlah. Mengapa biidofatihi ila mustahiqqiha? Karena diidofahkan kepada yang berhak untuk berada di awal jumlah. Apa itu? Wahuwa manil istifhamiyatu. Yaitu man istifhamiyah. Ya, saya man. Man itu man istifhamiyah. Sehingga man di sini karena letaknya atau haknya terletak di depan, maka saya rotu juga jadi berhak diletakkan di hadapan, di awal kalimat, awal jumlah. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.